Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita selesaikan ungkapan atau pantun atau puisi yang disampaikan oleh Al-Imam al Baibuni mengenai pengertian daripada hadis sahih. Nah, barakallahu fikum yang beliau mengatakan awwaluha sahihu wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yashad wa lam yashadda aw yu'al yarwihi 'abdun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nah, di situ disebutkan beberapa syarat untuk sebuah hadis dikatakan sahih. Yang pertama apa? Ayyakuna Nah, barakallahu fikum asnad muttasilan. Ayyakuna isnaduhu muttasilan. Yang kedua, nam ayyakuna al-hadis saliman saliman min asy-syudzuz. Yang ketiga, ayyakuna al-hadis nam saliman min madza? Min al-illah al-qadhihah. Itu tiga syarat. Tambah dua syarat lagi, ayyakuna rawi madza? Adlan. Eh, adlan. Ay ayyakuna rawi mausufan nam bil adalah. Paham? Kemudian syarat yang kelima adalah ayyakuna rawi madza dhabitan mausufan bidhabt ayyakuna rawi dhabitan sawa'un kana dhabt as-sadr aw dhabt aw dhabt madza al-kitab. Mohon insyaallah ya. Itu syaratnya sudah kita lewati. Nah, sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin akan memberitahukan kepada kita mengenai makna-makna yang penting yang perlu kita ketahui. Apa itu hadis, apa itu asar, dan apa itu khabar. Allah Syekh Muhammad bin Shalih al rahmatullahi alaih mabahithu hadithiyah pembahasan-pembahasan seputar hadis seputar ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah hadis al-mabhath al-awwal pembahasan yang pertama tangkasimul akhbaru al-manqulatu ilaina ila salasati aqsam kabar-kabar yang dinukilkan sampai kepada kita itu terbagi menjadi tiga bagian paham tidak kabar-kabar yang dinukilkan kepada kita atau sampai kepada kita itu terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, al-hadis wa huwa yukhtassu bima udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Kalau hadis itu adalah khusus yang disandarkan atau khusus nah barakallahu fikum apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita keliru dan mengungkapkan ini hadisnya Abu Bakar ini dalam artian hadisnya itu maksudnya awal ungkapan itu, paham ya? Nah, kecuali kalau kita maknanya adalah apa? sahabatnya. Paham ya? Sahabiyul hadis. Itu benar. Man sahabi hadal hadis? Siapa sahabatnya di sini? Abu Bakar. Tapi kalau hadis itu sendiri apa? Adalah perkara nah baik ucapan atau perbuatan misalnya yang standar kepada Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, bentuknya terkadang berupa apa kemarin? seucapan, seperbuatan perbuatan, tapi hadis. Apa maksudnya itu ya? Nah, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sering-sering dikenal dengan nama al-marfu', ya kan? Wa ma'udhifa lil wa ma'udhifa lin nabi al-marfu' wa man huwa al-maqtu'. Nanti akan kita lewati nanti. Yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah marfu. Semua hadis yang disandarkan kepada Rasulullah itu apa namanya? Marfu, tapi tidak harus sahih. Karena marfu nanti ada marfu dhaif, marfu palsu, marfu sahih, marfu hasan pada. Intinya marfu itu yang bisa disandarkan kepada Rasulullah. Qala qala Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Marfu enggak itu? Palsu tapi. Paham ya? Marfu palsu. Hadisnya. Kamu itu maksudnya ya? Seperti itu perlu diperhatikan seperti itu. Jadi tidak setiap marfu itu sahih, tapi setiap hadis sahih pasti marfu. Paham ya? kullu sahih kullu haditsin sahih marfu'un wa laysa kullu marfu'in sahihan. Apa maksudnya? Ewan eh, barakallahu fikum perlu diperhatikan itu. Itu hadis. Yang kedua, al asar. Nah, kalau asar barulah kita sering dengar asarnya siapa ini? Ini asarnya sahabat. Benar. Asar Abu Bakrin, asarnya Abu Bakrin misalkan, asarnya Umar Khattab, asarnya Utsman bin Affan, asarnya Ali bin Abi Thalib. Benar. Amin ya? Tapi kalau kita kan asarnya Rasulullah, tepat. Ungkapannya itu enggak tepat itu maksudnya. Paham ya? Nah, jadi kalau kita misalkan ungkapan dari kama sabata dzalika fi haditsin sahihin eh, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Abi Bakar atau an Abi Bakar misalkan seperti itu ungkapannya. Paham itu maksudnya ya? Ya, nah. al asar wa wa yukhtasu bima udhifa ila man duna min as-sahabah aw tabi'in aw man ba'dahum. Adapun asar itu dikhususkan eh, untuk perkara yang disandarkan kepada orang-orang yang di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan sahabat, atau tabi'in atau orang-orang yang setelah mereka atau tabi'in. Paham maksudnya ya? Oh, berarti ini asal sahabat ya. Asal Ibnu Sirin, boleh enggak? Boleh. Asalnya Abu Bakar Siddiq boleh, sahabat. Asalnya Ibnu Sirin boleh, asalnya Imam Malik boleh. Paham itu ya? Ya na'am barakallahu fikum. Yang ketiga yang umum, al khabar wa huwa ya'ummul hadis wal asar. Al-khabar ini adalah ya'um, mencakup. Ah, maknanya ya'um adalah yashmal atau yashmul, paham ya? khobar ini bahwa jauh mencakup atau umum maknanya hadis dan asar hadis itu juga khobar asar itu juga khobar paham ya cuman kalau hadis itu khobar yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi kalau asar atau khobar yang bersumber dari siapa sahabat atau yang di bawahnya paham ya ayo nambar fikum wala asar atharu 'ala al nabi sallallahu alaihi wasallam illa muqayyadan perhatikan ini tidak boleh kita nah mengitlakkan asar dikatakan asal itu marfu sampai kepada Rasulullah SAW ilan dan kecuali dengan ada ikatan di situ ada syaratnya itu misalkan misalkan asal sahabat lalu misalkan ini asalnya Ibn Abbas atau asalnya Abdullah bin Mas'ud lahu hukm rafa dia memiliki hukum marfu itu boleh apa maksudnya nah seperti itu maksudnya apa maksudnya maksudnya perbuatan Abbas tapi perbuatan tersebut itu memiliki hukum marfu dalam artian itu ngabar kalau hukum perbuatan tidak muncul kecuali perintah Rasulullah itu misalkan Paham belum masalah itu? Nah, seperti itu. Lahu hukum rafa' namanya. Ini bukan marfu yang dengan dhamma lain lagi ya. Ini pembahasan bukan nahwu ini. Kalau nahwu marfu dengan dhamma ini lain lagi. Jangan bayangannya itu terus. Paham ya? Udah, udah pindah, udah beda sekarang ini kita. Marfu dan ummah hadis itu ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sadar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'udhifa lin Nabi al-marfu wa man tabi'an huwa al-maqtu' Apa-apa yang sadar kepada Rasulullah berupa hadis tadi namanya marfu', yang sadar dari tabi'in namanya maqtu'. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau sahabat namanya mauquf, itu nanti semuanya dibahas. Misal an yuqal, contohnya seperti dikatakan wa fil asar an nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam di dalam asar ini ya, di dalam asar ini asar ada ini dari Rasulullah saw. Berarti apa? Lahu hukmur rafa'. Karena sumber asar ini dari Dari Rasulullah saw. Ini adalah perbuatan Abbas. nah perbuatan Abbas tapi siapa yang perintahkan? Rasulullah misalkan. Dari siapa perbuatan tersebut perintahnya? Dari Rasulullah misalkan. Paham belum masalah seperti ini? Nah, barakallahu fikum. Amma 'inda itlaq fa huwa mawdifa ila sahabi faman duna. Ada secara mutlak. Nah, ada secara mutlak bahwasanya asar itu adalah yang disandarkan kepada para sahabat atau orang yang setelahnya, orang yang di bawahnya. Paham belum? Terkadang gitu kan, terkadang umirtu misalkan. Ada sahabat yang mengatakan umirtu aku diperintahkan. Nah, ini tidak ada yang lain kecuali perintah dari siapa? Eh? Dan Rasulullah sehingga apa? Lahum murafah itu, paham ya? Asal seperti itu dikatakan para ulama mengatakan lahum murafah. Dia memiliki hukum rafah, memiliki hukum marfu karena yang diperintahkan Rasulullah itu. Kalau yang marfu kan jelas, qala qala Rasulullah, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Paham ya? Akhbarani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul misalkan. Paham belum? Nah, tapi kalau misalnya yang dapat umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia hatta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hingga hatta asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah hingga mereka bersaksi eh, asyhadu an la ilaha wa anna rasulullah hingga mereka bersaksi la ilaha wa anna muhammadar rasulullah itu berarti apa? Umirtu situ lahu hukum rafa. Memiliki hukum rafa situ. Karena yang perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham belum nih? Nah, terkadang seperti itu perlu diperhatikan. Jadi asal itu nanti memiliki hukum rokat manakala sifatnya seperti tadi itu. Kalau hukum asalnya kalau tanpa kalau mutlak itu asal dari siapa ya? Asal sahabat atau tabiin atau asal tabiin. Kalau hadis murni untuk apa? Ya sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kabar umum bisa hadis bisa asal bahwa sana ya. Ayo na barakallahu fikum. Cukup sekian dulu barakallahu fikum hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.